Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita bernapas ketika minum. Dan seterusnya. Lihat. Kita berhajat kepada hadis sepanjang nafas-nafas kita. lebih berhajat daripada makanan dan minuman. Karena seseorang itu makan dan minum dapat dihitung dengan jari dalam sehari semalam. Tapi ilmu khususnya al-hadis an-nabawi sepanjang nafas kita. kerana itu Sufyan al-Thawri bersama para ulama mengatakan tidak ada yang lebih utama dari dari mereka inilah Al-Hafidh tadi mengeluarkan perkataan yang sangat besar sekali Bishir bin Harith mengatakan La a'lamu ala wajhi al-ard amalan afdalu min talab al-ilmi wal hadith liman ittaqallah wa hasunat niyyatuhu fihi saya tidak mengetahui sesuatu amal di permukaan bumi ini yang lebih utama dari menuntut hadis, mempelajari hadis, mempelajari menuntut ilmu dan hadis. Liman ittaqallah bagi orang yang bertakwa kepada Allah وحسنت نيته فيه نيتنا بايك إخلاص نيتنا لله قبل الله ما هي مفروض كالجرم يا بصار كتب بشر بن حارث واما انا ادب سايا فاستغفر الله من كل خطوه khatautu fihi ada saya fa astaghfirullah saya mohon ampun kepada Allah tawadhunya beliau walhal beliau imam berkata Waqi' bin Jarrah dari atba'u tabi'in laula anna al-hadith Afdal 'indi min at-tasbih ma haddatsu kalau sekiranya hadis tidak lebih utama di sisiku dari mengucapkan tasbih tentu saya tidak akan membacakan hadis laula anna al-hadis Afdalu indi menurutku minat tasbih ma haddaktu Karena ibadah itu bertingkat, berlebih kurang. Ada yang sama derajatnya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Di antara ilmu yang fardu kifayah yang sangat tinggi yang lebih afdal dari tasbih, dari saum, dari salat sunan al-hadith al-nabawi sehingga ini para imam yang mengatakan sehingga para ulama seperti Waqif bin Jarrah bin Jarrah Sufyan al-Thawri al-Shafi'i Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain mengatakan seperti itu. al Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Abdullah, ayyuhuma ahabbu ilayka?" mana yang engkau lebih sukai Ar-rajul yaktubul hadith aw yasum wa yusalli Seseorang mencatat hadith menulis hadith mempelajari hadith atau dia saum sunat atau dia salat sunat qala yaktubul hadith lalu ditanya lagi famin aina faddalta kitab al hadith ala saum was salat. Dari mana? Ya dari dasar yang kau mengatakan bahwa mencatat hadis, menulis hadis, mempelajari hadis lebih utama dari saum dan salat sunnah? Kala beliau menjawab, "Li'alla yaqulu qail." Agar seseorang tidak mengatakan nanti, kalau dia tidak tahu hadis, maka dia akan mengatakan ketika dia melihat satu kaum mengamalkan sesuatu, lalu dia mengikutinya, "Inni ra'aitu qauman 'ala syai'in fattaba'tuhum." Apa? Jahil. Dengan mempelajari hadis, dengan mendengarkan hadis, dengan duduk di majelis hadis, seseorang akan mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang hak, mana yang batil maka kalau dia salat maka salatnya pun sunnah kalau dia saum maka saumnya pun sunnah kalau dia tasbih zikir maka zikirnya pun sunnah ini hikmah yang sangat dalam ketika para imam mengatakan lebih afdal membaca menulis hadis dari tasbih dari salat tatawu dari saum tatawu disingkap oleh Imam Ahmad li'alla yaqulu qailun agar seseorang tidak mengatakan inni raaitu qauman ala syai'in saya menyaksikan melihat satu kaum mengamalkan sesuatu fattaba'tuhum lalu saya mengikutinya itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin mereka melihat satu kaum mengamalkan sesuatu Padahal amalnya bertentangan dengan Islam, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Islam, lalu dia mengikutinya, maka terjadilah kerusakan pada dirinya. Luar biasa. Li'alla yaqulu qailun. Agar seseorang jangan mengatakan nanti, saya melihat satu kaum ala syai, ala syai yani ala amal. Fattabahtuhum lalu saya ikuti tanpa ilmu jahil dengan kebodohannya tertipu dia melihat kelompok-kelompok sesat dia ikut dia melihat ajaran-ajaran tertentu dia ikut kenapa karena dia tidak pernah mendengar hadis karena dia tidak pernah duduk di majelis hadis karena dia tidak pernah membaca hadis. Luar biasa hadis ini. Lihat. Kali ini dialog Imam Ahmad dengan seseorang. Wahai Abu Abdullah, mana yang kau lebih sukai? Seseorang itu mencatat mempelajari hadis atau saum atau salat. Beliau mengatakan yaktubul hadis. Kalau sekarang kita tidak mencatat lagi buku-bukunya sudah lengkap di hadapan kita. Tinggal duduk di majelis hadis diajarkan ini maknanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu mencatat dari fulan fulan fulan fulan fulan. Berkata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya ashab al Hadis Kemuliaan Ahlul Hadis qultu Saya mengatakan Talabul Hadis di hadis zaman Afdalu min sairi anwa'id tatawu Mempelajari hadis pada zaman ini Zaman beliau Beliau hidup di abad kelima, berarti 10 abad yang lalu. Beliau lahir di apa, akhir abad keempat, hidup di abad kelima.